Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa madada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamiddin Ikhwatal iman Jazakumullah atas kehadiran antum dan semua yang menyaksikan. Dan kita bahagia saat ini karena hidup dalam harokah, ibadah, dakwah. Dan semoga harokah, ibadah, dakwah ini diterima oleh Allah. Dan kali ini kita akan mendengar nasihat dari Ustadz Dr. Haji Ahmad Nawawi MA. Beliau tokoh Muhammadiyah. Ya. Dan eh, Kangen juga ya Bang ya. Sudah lama kita udah di alam barzah baru ketemu nanti. <laughs> Amin. Senang kalimat itu ya. Insya Allah Allah pertemukan dalam kebahagiaan karena seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama siapa yang ia cintai. Ya. Kemudian kari kita Ali Mudin ini yang kerja di rumah Arifin, rumah menjadi bersih. Ya, karena beliau terlatih pembersih yang hebat yang bisa empat orang ditangani dengan satu orang karena beliau ahlinya Makanya Arifin bahagia dan Arifin senang. Terima kasih Ali. Dan kali ini Ali akan membacakan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 112, 115. silakan buka. Al-Mu'minun, bukan Al-Mu'min. Al-Mu'minun. A'udhu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Qala kam labistum fil ardi adada sinin Qalu labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un Dia Allah berfirman, Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Terima kasih Ali. Maafkan kalau di sini hadir kori-kori nasional. <laughs> ya. Ini kori kampung tapi kami ingin berdakwah. Dan semuanya punya kesempatan untuk berdakwah. Malah Rasulullah saw bersabda, mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran tetap mendapat kebaikan satu huruf sepuluh kebaikan. Sedangkan yang lancar ma'al karamil barara bersama malaikat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin. Sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Ashabul kiram Wabil khusus Dinda Kiai Muhammad Arifin Ilham Abang kangen Mudah-mudahan kita bertemu hari ini Siapa tahu abang belakangan pulangnya. Ustadz duluan. Atau sebaliknya, Ustadz duluan, abang yang belakangan. Maksudnya duluan masuk surga. Begitupun Habib, semuanya alim ulama. Insya Allah kita, keluarga kita, siapapun yang kita cintai, Allah wafatkan kita khusnul khotimah. Ashabul kiram, saya sebagai murid mesti berguru kepada siapa dan apa saja. Kita diajak oleh Al-Quran berwisata, jalan-jalan. Mudah-mudahan kita semua dapat KTP berwarna hijau. Tidak mendapatkan KTP warna merah. Apa itu KTP hijau? Apa itu KTP merah? Judul yang diberikan kepada Al-Fakir Villa Ustaz yang cocok yang isi ceramah ini adalah mayit jenazah bab jenazah juga ceramah baginda Rasul menyatakan idha wudi'atil jenazah fahtamalahan rijalu ala a'naqihim in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni baca bareng-bareng qaddimuni qaddimuni hafalkan ya sampai hafal wa in kanat ghairu salihah sang jenazah itu yang tidak soleh koruptor bandar narkoba pezina dan lain-lain sabrek-abrek nggak selesai ini ngomongnya dia berkata ya wailata aina tadhabuna biha Coba tirukan sama-sama. Jangan dihafalin, tidak usah. Ya wailata aina tadhabuna biha yasma'u kullu syai illal insan walau sami'a sa'iqah. Ini dakwahnya jenazah. Apabila sang jenazah dibawa ke kubur oleh orang banyak, makanya saya bilang siapa tahu saya belakangan Ustadz duluan atau sebaliknya Ustadz duluan saya belakangan gak apa-apa ngalah aja yang tua mah kalau sejenaz itu orang soleh dia berdakwah Kodimuni, kodimuni. Segerakan saya, segerakan saya di alam kubur. Segera, segera, gak betah di sini. Wa in kanat solihah. Jikalau sejenaz itu tidak soleh, tidak baik. Ia berkata, Ya wailata aina tadhabu nabiha akan dibawa kemana saya? Jangan dibawa, begitu menyesal saya takut, saya takut, rugi saya, wail celaka, celaka saya. Semua makhluk mendengar. Andaikan monyet, maaf, andaikan seluruh binatang bisa berkata, bisa menulis, punya stasiun televisi, punya koran, maka dikorankanlah ceritanya orang yang mengeluh tadi. Semua mendengar ilal insan kecuali kita manusia. Kalaulah manusia bisa mendengar jeritan sang jenazah itu, maka pingsanlah seluruh manusia. Menyusat ini yang cocok ceramah mayit saya ini berusaha belajar bahwa saya sedang jadi mayit sekarang. Sebab sang mayit kalau bicara tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingannya adalah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan seluruh manusia agar selamat. Tidak takut difitnah, tidak takut dipenjara. Bahkan Musa alaihissalam begitu sayangnya dengan Fir'aun. Begitupun Muhammad SAW, Yuna kita sayang dengan Abu Jahal Abu Lahab tapi sayang mereka yang tidak paham Allahu Akbar saya ingin minta bantuan kawan-kawan ikhwafillah saya ingin bertanya tolong dijawab kita sekarang di mana di dunia apa di akhirat di dunia betul berarti sadar alhamdulillah belum tidur saya tanya lagi ada nggak di antara kita yang sakit lalu masuk ke ruang tunggu di poliklinik mau ngapain? mau ngapain? nunggu panggilan siapa yang manggil? dokter betul? begitu ruang tunggunya nikmat sekali nikmat. ada nggak yang betah di ruang tunggu? ada nggak? lalu nggak pengen pulang lupa rumah ada? ada? apa yang ditunggu? tunggu panggilan kita sekarang menunggu panggilan. Siapa yang pengen duluan? Ini pasien semua ya? Pasien semua ya? Saya tanya, kalau pasien, kalau bisa dipanggil duluan atau belakangan? Mengapa duluan? Bisa pulang. Kalau ada pasien tidak mau dipanggil, lalu lupa rumahnya, itu pasien punya penyakit nggak? Punya penyakit akal pikirannya kampung kita mana? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita sekarang di dunia, tapi kita adalah orang akhirat sebenarnya. Betul apa salah? Salah apa betul? Allahu Akbar. Kita semua orang akhirat. Orang akhirat tidak mungkin orang akhirat korupsi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang berpikir ini akhirat berbuat hal-hal yang maksiat tidak mungkin. Rumahku bukan di sini. Rumahku bukan di sini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membayangkan apa itu akhirat. Mad dunya fil akhirah illa mitlu yaj'alu ahadukum asbi'ahu fil yam fal yanzur bima tarji. Dunia dibandingkan dengan akhirat laksana apa? Kita punya jemari ada berapa? Ada berapa? Tolong, tolong ada berapa? Sepuluh. Yang dicelupkan ke laut cuma satu, satu jari. Lalu angkat berapa air yang menempel di jari ini? Berapa berapa mililiter? Berapa liter? Berapa? Itulah dunia. Sementara akhirat air samudra lepas. Begitu sebentarnya hidup ini ketika nanti di dia masyarakat kita sudah sampai di ini kita jalan-jalan dikatakan bahwa kita tinggal di sana homsina alfasanah satu harinya 50 ribu tahun kita bahasa Spanyol jegir Ustaz tuan jegir berdiri ini Betawi 50 ribu tahun kita berada di sana satu hari ukurannya andaikan di antara kita usia 70 tahun tinggal dikalikan 70 dibagi 50 ribu tahun kali satu hari umur kita hanya dua menit satu detik hari ini itu pun ukuran baru satu hari tapi hidup ini sangat menentukan siapakah manusia akhirat minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wassalihin walaupun badan di dunia tapi jiwa sudah sampai di akhirat moga-moga kita termasuk orang-orang yang seperti mereka Kematian adalah sebuah keniscayaan. Semua kita pasti mati dan waktunya pun sudah ditentukan oleh Allah. Hanya dirahasiakan. Yang pasti makin dekat semua kita dengan jadwal kematian. Mati bukanlah akhir kisah hidup ini. Tapi mati membuka jalan perjalanan panjang tanpa akhir masuk alam akhirat. Dan kita akan hidup di sana selama-lamanya tanpa batasan waktu. Allah sudah izinkan kita melewati alam arwah, alam rahim, alam dunia. Sebentar lagi kita menyusul orang tua kita, kakek nenek kita. Yang sekarang semoga Allah rahmati, Allah jadikan kuburan beliau-beliau. Raudah min riyadul jinaan, sekarang beliau berada di alam kubur, di alam barzah. Dan sebelumnya melewati alam sakaratul maut yang Rasul mengajarkan kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berdoa Allah alinafi alina fi sakaratil maut dan terus kita baca karena kita yakin peristiwa itu akan kita alami dan insya Allah apa yang kita baca itulah yang akan diijabah oleh Allah matan nasiai sungguh manusia meninggal berdasarkan niatnya harapannya kebiasaannya hobinya niatnya harapannya kebiasaannya hobinya niatnya lillah ingin selamat di akhirat harapannya husnul khatimah kebiasaannya ia terus sibuk dengan ibadah amal saleh akhlak dakwah muhasabah diri hobinya ihya sunnah dan dia berazam dalam ihya sunnah sehingga tidak ada waktu yang ia sia-siakan dalam dua menit lebih sedikit ukuran akhirat bagaimana mungkin dia gadaikan kenikmatan akhirat selama-lamanya hanya dengan kesenangan secuil di dunia. Mataun khalil walagum adabun alim. Dunia ini enak, ya. Jinah enak, korupsi enak, berbuat zalim enak. Sesaat just for time being only but you'll be suffer for a long long long time. Disinilah cerdasnya orang beriman. Karena ia tahu dunia ini sebentar, dia akan hidup di akhirat nanti, maka ia olah hidup sesaat di dunia ini untuk berarti hidup panjang di akhirat nanti. Maka tidak ada amal yang sia-sia. Sehingga hari, jam, menit, detik menjadi nilai manfaat bekal untuk keselamatan di akhirat nanti. Fatazawwadu Zawadu khair zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jazakumullah ya Ustaz. Terima kasih nasihat antum bangun kesadaran kami untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah. Terima kasih dan jangan lupa amal jariah untuk akhirat kita, untuk alam kubur kita meringankan kita dalam urusan dunia ini karena sedekah memudahkan urusan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Masjid Jabal Sindur az Silahkan hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90010 Arifin tidak henti-hentinya mengingatkan karena ingin menjadi wasilah kebaikan.